Kita masih pada pelajaran yang ke-9 berkaitan dengan adab dalam bermajelis dan adab dalam berbincang. Telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah termasuk daripada adab ketika kita melewati suatu kaum hendaknya kita memberikan kepada mereka salam dan salam merupakan pembuka yang syar'i tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena di dalamnya terdapat doa, keselamatan dan kesejahteraan serta barokah untuk orang-orang yang diberi salam. Demikian pula termasuk daripada adab ketika kita hendak masuk dalam sebuah perkumpulan atau sebuah majelis maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu sebelum kita bergabung dengan majelis tersebut. Yakni yang dimaksud adalah majelis muhadazah, majelis obrolan antara sesama, obrolan santai atau yang semisalnya ketika kita hendak bergabung pada orang-orang yang sedang berbincang itu hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Khawatir kalau kita langsung duduk mendengarkan obrolan mereka, ternyata obrolan itu bersifat rahasia. Pihak yang mengobrol tidak mau diganggu oleh pihak yang lain atau yang semisalnya. Dengan kita meminta izin, mungkin kalau mereka melihat obrolannya tidak pas atau obrolannya tidak ingin didengar oleh yang lain, mereka akan memberikan uzur dan akan menolak dengan cara yang sopan. Tapi kalau seadanya itu obrolan biasa, mereka akan mengizinkan untuk bergabung dalam majelis tersebut. Kemudian beliau melanjutkan masih dalam adab ini, yakni adab ketika kita hendak bergabung di sebuah majelis. Qala al-muallif rahimahullah, "Ya bunai undur ila nafsik." Wahai putraku, lihatlah pada dirimu. Ida kunta fi baitik masalan. Seandainya engkau berada di dalam rumah tak amalan dan engkau sedang melakukan sebuah pekerjaan tuhib alla yattali'a alaihi ahadun ghairuk dan engkau ingin pekerjaan itu sebagai privasimu Engkau tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Fafaja'aka insanun bidduhuli alaih. Tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke dalam rumah. Alasta tahussu bisiklih wa tatamanna zahabah. Bukankah kamu akan merasa berat dengan kedatangan orang ini dan kamu akan berkeinginan untuk menyingkirkan orang tadi? yakni beliau mengajak kita untuk berpikir. Kalau kita selonong selonong bergabung di sebuah majelis, ada beberapa orang sedang kumpul, sedang ngobrol, kita langsung duduk, kita langsung nimbrung, ya. Beliau mengingatkan, coba misal kamu sedang di rumah, sedang melakukan pekerjaan, dan kamu pingin pekerjaan ini jangan ada yang tahu, jangan ada yang lihat. Lah kok tiba-tiba tamu tidak diundang langsung masuk dan melihat pekerjaanmu? Apa yang kamu rasakan tentu akan berat. Kamu akan merasa berat dengan kedatangan orang ini dan kamu akan berupaya bagaimana caranya untuk membuat dia pergi. Demikian pula ketika engkau langsung duduk di sebuah majelis tanpa meminta izin terlebih dahulu, Orang-orang yang ada di majelis mungkin memiliki pikiran yang sama. Ini kok langsung duduk, nggak lihat apa kita ini pembira, pembicaraan sedang serius, ya? Bicaranya saja lirih, pakai suara yang sangat pelan, khawatir didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kok tiba-tiba bulan datang langsung nimbrung, ya, langsung nimpali obrolan atau semisal itu. Otomatis mereka akan merasa berat dengan kedatangan kita, dan mereka akan berusaha untuk menyingkirkan kita dari majelisnya. Wa kadzalika haluk idza ghashita qauman bidun istidzan wala raghbatan minhum fi wujudika ma'ahum. Demikianlah hendaknya engkau melihat dirimu ketika engkau langsung masuk ke dalam majelis tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bisa jadi orang-orang tadi benci dengan kehadiranmu dan berkeinginan agar engkau menyingkir dari majelis mereka. Jadi termasuk adab. Kalau kita melihat ada dua, tiga atau lebih orang yang sedang mengobrol, kita lihat. Biasanya dari korinah itu sangat kelihatan. Itu obrolan intern atau obrolan biasa Biasanya kalau obrolan itu sifatnya privasi dan pribadi, mereka akan memilih tempat yang tidak ramai. Mungkin mojok atau mungkin keluar ruangan, mencari tempat yang agak sepi baru mereka ngobrol di situ. Nah, itu sudah menjadi tanda kalau obrolan itu apa? Sifatnya rahasia, privasi. Kalau kita sudah mengerti seperti itu ada korinah. Kalau ini rahasia dan privasi, jangan kemudian kita nekat langsung nimbrung di situ. Mungkin orangnya gak enak sama kedatangan kita, ya mau melanjutkan obrolan juga gak pas, akhirnya ngobrol yang lain lupa dengan dengan objek obrolan intinya mereka. Ya, ini kurang pas menyelisihi adab. Biasanya kalau obrolan itu sifatnya umum, siapapun bisa ikut duduk, ya, itu sangat kelihatan kalau kita lihat orang itu mungkin ngobrolnya sambil santai, bahkan mungkin mengajak kita untuk bergabung, ya berarti itu menunjukkan kalau obrolan itu biasa. Tidak masalah, kita langsung hadir. Ya bunai idza du'ita limujalasati kaumin, qaumin wa kunta asgharahum sinnan fala tajlis hatta ya'dana lakal qaumu bil julus. Wahai putraku, apabila engkau dipanggil untuk bergabung di sebuah majelis dan engkau adalah orang yang paling muda secara usia ya disuruh gabung ternyata melihat yang ada di situ ini bukan orang-orang sembarangan ini orang-orang sepuh semua orang-orang gede semua engkau orang yang paling kecil mungkin engkau sedang lewat ya kemudian mereka melihatmu kemudian diajak ayo sini barengan sama kita ayo ngobrol bareng ya mungkin ada salah satu dari yang hadir di majelis itu kenal dengan kita, ngajak kita untuk bergabung, kita lihat loh, lah kok yang duduk di situ ini bukan orang yang selevel usia saya, di atas saya semua, bahkan mereka ini seusia bapak atau kakeknya saya, ya, tua-tua semua. Maka kata beliau kamu jangan langsung duduk sampai mereka semua mengizinkan, ya. Mungkin satu orang yang memanggil kamu karena dia kenal sama kamu, yang lainnya bisa jadi orang ini manggil kamu tanpa keridhaan yang lain. Jadi ketika kau hendak duduk, hendaknya kau meminta izin. Ya dengan cara yang sopan. Ya mohon maaf mungkin bisa bergabung atau bagaimana. Kalau mereka memberikan isyarat atau langsung memberikan ucapan silahkan bergabung tidak masalah. Tapi kalau mereka sekiranya kok memasang wajah-wajah yang masam, ya kurang suka dengan kedatangannya antum, ya jangan. Ya, jangan. Antum tolak dengan cara yang sopan juga. Oh, afwan, ana ada kerjaan mungkin lain waktu saja. Wa ila akhirih. Wa idza jalasta fala tuzahim ahadan min julasaik. Dan kalau engkau duduk, jangan mempersempit ruangan teman-temanmu yang ada di situ. Ya. Ini mungkin majelis melingkar, ya. Masing-masing sudah ada tempatnya. Tiba-tiba kita datang, ini majelis umum biasa, siapapun bisa ikut hadir. Tiba-tiba kita datang, langsung geser sana, geser sini, ya. Akhi, tolong antum ke sana berapa meter, antum ke sana berapa meter, kemudian dia duduk di coupling sendiri. Ini kurang pas, kurang adab. Cari tempat yang sekiranya pas ya sudah kamu duduk di situ tanpa harus e, menggeser teman-temanmu. Wala tatur jalisan ila ayyatruka majalisahu li ajlik. Dan kamu jangan memaksa seseorang untuk pindah agar engkau bisa duduk di tempat itu. Karena posisinya tempat duduk itu umum, ya, bukan tempat duduk yang sifatnya khusus untuk perorangan. Kalau tempat itu umum, maka kaidahnya kata para ulama, man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang lebih dulu, ya, lebih dulu memakai fasilitas yang mubah, maka dia yang lebih berhak daripada yang lain. Mungkin jamuan makan atau semisalnya, ya makanannya beragam. Mungkin ada beberapa makanan yang menjadi favorit kita. Kok tempatnya mungkin agak jauh. Tempat yang dekat dengan itu sudah penuh. Jangan kemudian kita datang akhir kamu geser dulu kamu sebelah sana ini makanan favorit saya ini kemudian dia duduk di situ temannya suruh minggir ini nggak ada ya, tidak beradab. Karena di situ majelisnya umum, siapapun boleh hadir, maka yang duluan itu yang paling berhak. Kecuali kalau sudah ditentukan tempatnya, sudah ada namanya. Ini majelisnya fulan, ini tempat duduknya fulan. Kok selain fulan duduk di situ, maka tidak masalah bagi yang bersangkutan untuk meminta orang tadi menyingkir. Afanahi itu tempat duduk saya. Ini ada namanya. Ini sudah ditentukan. Mohon mungkin antum bisa mencari tempat duduk yang lain. Tidak masalah. Kalau memang sudah ditentukan. Kalau tidak ditentukan, maka siapa yang duluan dia yang dapat. Wala tataqaddam ila mawdi'in rafi' ida kana fil majlis man huwa ahaqqu minka bil julusi fihi. Dan janganlah engkau duduk di tempat yang tinggi kalau seandainya di majelis itu ada orang-orang yang lebih berhak untuk duduk di atas tempat tersebut, ya. Ini menurut kebiasaan, ya. Menurut kebiasaan sebagian tempat itu kalau tempat duduknya itu tidak sejajar, ada yang lebih tinggi. Biasanya yang tinggi-tinggi itu untuk orang-orang yang lebih sepuh, yang tua di antara yang ada di majelis itu. Itu biasanya kebiasaannya demikian. Kurang sopan kalau seandainya yang muda di atas, yang tua di bawah, kurang sopan. Ya, ini majelisnya apa? Majelis ngobrol biasa. Majelis apa namanya? ramah tamah. Tapi kalau majelis ilmu, kalau yang ngajar di atas lebih muda, tidak masalah karena sifatnya apa? Ilqa al-ilm. Tapi kalau sifatnya itu bermajelis yang di situ ada ramah tamah, ngobrol biasa, maka secara adab biasanya tempat-tempat yang tinggi itu untuk yang sepuh-sepuh. Nah, kita kita melihat diri kita, ya tahu dirilah. Nah, ini kita ini paling muda, ini yang datang ini para sepuh-sepuh. Jangan kemudian langsung duduk di atas itu yang tua-tua di bawahnya dia. Kurang pas pemandangannya. Wa idza jalasta fi mawdi'in thumma ja'a man huwa aula minka bil julusi fi fatruk lahu dhalikal mawdi' qabla an tu'mar bitanad bitanahi anhu. Dan apabila engkau duduk di sebuah tempat, tiba-tiba datang seseorang yang memiliki kedudukan di atasmu, yang lebih layak untuk duduk di posisimu, maka nah, maka hendaknya engkau langsung ya mempersilahkan dia untuk duduk di situ sebelum engkau diperintah untuk pindah. Mungkin ya tadi majelis sama tamah ngundang para tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Kita mungkin tempat duduknya paling strategis, ya ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke depan bisa. Jamuan ke kanan oke okay lah bisa kena semua, jamuan ke kiri oke okay lah kena semua. Yang depan apalagi posisi sangat strategis. tiba ya. Tiba-tiba datang tokoh-tokoh masyarakat yang diundang. Orang-orang besar yang memiliki pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang banyak diriwayatkan oleh alimah Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam Makarim makhluk, Rasul pernah mengatakan, "Idza jaa karimu faakrimu." Ketika datang pembesar kaum atau orang-orang yang mulia, hendaknya engkau memuliakan mereka dengan cara yang masyhur di kalangan adat setempat. Mungkin kau duduk, tempatmu enak, strategis. Tiba-tiba datang tokoh masyarakat, ya, ya langsung persilakan mereka untuk duduk di tempatmu. Kenapa? Karena tempatmu yang kamu duduki tadi itu tempat yang paling enak, paling layak untuk mereka. Ya sudah, panggil mereka. Monggo Pak, silakan. Jangan teng mriki mawon kalau pakai bahasa Jawa. Ya, kalau pakai bahasa Tafadil ijlis huna ma'ana. Silakan duduk di sini sama kita. Duduk. Dipersilakan duduk sebelum kita menyingkir. Kata beliau, yazid ihtiramuk fi a'yun julasaik. Kalau engkau sikapmu seperti itu, itu bisa menambah wibawamu di hadapan teman-teman duduk yang ada. Ya. Kalau kita orangnya itu longgar, enakan, enggak cuek, yo enggak saklek, ya. Nek duduk yo duduk PW kata orang, ya. PW itu posisi enak ya mau digeser kanan kiri satu senti saja wis gak sudah kalau sudah duduk ya wis duduk ya sudah menghadapi ke depan tok teman-teman ini mau dimanapun wis terserah seperti saya sudah enak ya ada yang seperti itu ya. kalau kita orangnya itu apa namanya enak longgar kita misal lihat kok teman kita kok lagi bingung cari tempat duduk, ah, fotol sini antum jadi sini aja, ya, di sini, ya. Nah, ini enak. Ketika orang mau duduk kita longgar, itu lebih menambah wibawa kita, ya, lebih menambah wibawa wibawa kita. Tidak terkesan cuek atau egois. Ya, ya bunyi, ida jelas fi qaumin fala tadkhul ma'ahum fi hadithihim hatta yudkhiluk. Wahai putraku, apabila engkau duduk bersama dengan beberapa kaum, maka kamu jangan ikut perbincangan mereka sampai mereka memintamu untuk menimpali obrolan mereka. Ya. Mungkin ya namanya kita bermajeliskan nggak semuanya satu level, obrolannya pun nggak satu topik. Ya. Kadang satu majelis tapi bertopik-topik. Ya, fulan sama fulan ngobrol, itu sama itu ngobrol, itu terjadi yang seperti itu tidak masalah. Ya. Tapi misalnya ternyata ini satu topik dan topiknya ini lebih mengarah kepada topik orang-orang yang sudah tua. Nah, ini topik-topik yang sifatnya berbobot ini, orang-orang tua ini mengkaji masalah umat atau semisalnya. Kita pada yang muda di situ, jangan kita ikut nimpali obrolan mereka sampai mereka memberikan isyarat atau korinah yang mempersilahkan kita untuk menimpali obrolan. Kalau mereka ngobrol di antara mereka, jangan kemudian kita langsung potong apa, langsung menyerobot obrolan mereka. Ini kurang sopan. Ya, kita nanti bisa dianggap ini kamu ini sopole. Hah? Kita <laughs> lagi ngobrol penting kamu kok dibalik kamu ketik baru datang langsung ikut obrolan kita kurang pas. Ya. Wala tatakallam fil qaum man aula minka bil Dan kamu jangan banyak bicara ketika majelis kalau di, di dalam majelis itu ada orang-orang yang lebih layak untuk angkat suara daripada kamu. Ya tahu dirilah ketika kita di majelis kita lihat posisi kita. Kalau ternyata posisi kita kok semuanya selevel seusia dengan kita, jalannya nggak jauh-jauh, nah masalah. Bismillah, ya hadis wala haraj, ngobrol aja tidak masalah. Tapi kalau seandainya di situ ada orang-orang yang suaranya itu lebih didengar daripada kita, orang-orang lebih layak untuk angkat suara, kita persilahkan mereka untuk memberikan obrolan, ya, membuka obrolan atau semisal itu. Wa idza takallamta fala taqul illa haqqa. Dan ketika engkau berbicara, janganlah berbicara kecuali kebenaran. Ya, meskipun dalam kondisi gurau, ya Meskipun majelisnya itu majelis biasa, tetap utamakan kejujuran. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan dalam Bulughul Maram dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang itu melakukan kedustaan meskipun gurau. Bahkan Rasul menjamin orang-orang yang tetap mempertahankan kejujuran meskipun bergurau dijamin dengan surga. Ya. Karena rata-rata orang itu kalau sudah guyon, yang di pikiran dia gimana caranya bikin orang itu ketawa begitu gitu toh ya tanpa melihat kualitas obrolan dia seperti orang itu senyum ketawa senang dengan obrolan dia sudah itu yang dia lihat itu yang dia inginkan padahal bukan sekedar itu ketika kita bermajelis ambil manfaatnya jadikan majelis itu majelis yang baik Meskipun hanya majelis biasa, majelis obrolan biasa, Ketika kita canda gurau, tidak masalah, tidak dilarang, tapi ucapkan kebenaran. Jangan mengarang-arang, jangan apa namanya menggunakan cerita-cerita palsu, mengarang-arang kejadian atau semisalnya itu tidak bagus. Termasuk dari bab al gharib termasuk dari bab kedustaan. Wala tatawassa' fil maqal illa biqadri iqamatil hujjah Wala tunaqis julasa'ak illa bil adab wa tahaffud min arfatil lisan. Dan ketika terjadi dialog, ya, maka janganlah kemudian kita berbicara kecuali sesuai dengan kebutuhan dan argumen yang dibutuhkan. Mungkin ketika ngobrol terjadi dialog yang lumayan, ya. Kalau bahasa Arabnya al-akhdhu ini ngomong, ini bantah, ini ngomong, ini bantah. Nah, ketika terjadi obrolan seperti itu, ya sekedarnya saja, jangan sampai memanas, ya. Nek mulai kurang sehat, ya, hentikan. Cari obrolan yang lain, ya, jangan sampai terlalu jauh. Dan janganlah engkau mendebat teman-temanmu kecuali dengan adab dan jagalah lesanmu ketika berdialog. Ya, biasa kalau sudah ngobrol kan kadang menceritakan masing-masing pengalaman. Ya, yang ini punya pengalaman A, itu juga memiliki pengalaman yang sama cuma lebih memiliki pengalaman-pengalaman tambahan, ilmu-ilmu tambahan yang tidak diketahui sama yang lain. Ya. Biasanya terjadi yang seperti itu. Kadang ngotot-ngototan. Enggak gitu. Saya pernah ngalamin ngotot-ngototan yang asalnya obrolan biasa. Ngotot-ngototan kalau kalau tidak dihadapi dengan kepala dingin bisa panas obrolannya bisa kacau. Yang asalnya ketawa-ketawa bisa marah-marahan, ya. Yang asalnya makan jajan bisa lempar-lemparan, ya. Kenapa? Karena tadi nggak direm, jaga lisan, ya, jaga emosi, kendalikan semuanya. Itu biasa terjadi di dalam majelis. Wa iya wal fil majalis. Dan hati-hati, jangan kamu tertawa terbahak-bahak di majelis. Tertawa tidak masalah, senyum tidak masalah, tapi jangan sampai koh koha. Kalau Rasul SAW tertawa, beliau cuma tabasum, beliau cuma tersenyum. Pol-polnya, gigi-gigi beliau kelihatan, tapi suaranya tidak kemudian koh koha atau terbahak-bahak. Dia di sini, ya di ujung gang sana kedengeran suaranya. Ya, tidak pakai toa sudah kedengeran. Ini nggak layak. Fa'innaha min akhlaqis safalah wa ru'a'in nas Tertawa terbahak-bahak itu adalah akhlaknya orang-orang rendahan dan orang-orang yang tidak punya kehormatan. Ya, itu biasa terjadi di pasar-pasar, bakul-bakul ya sing gak ngerti apa-apa, sing penting guyon atau meramaikan suasana, ketawanya kayak masya Allah, ya. Hai nah, kita apalagi kita apa namanya ngerti ilmunya, apalagi kalau mungkin kita bermajelis di masjid mungkin misalnya ya kita jaga adab kita ya senyum tidak masalah ketawa juga tidak masalah tapi jangan sampai kemudian koh kokoha itu terbab wa aqlil minal mizah juhdak dan persedikitlah ya diminimalkan yang namanya gurauan ya gurau tidak masalah tapi jangan terlalu ya yang dimaksud sama beliau jangan terlalu tidak masalah kita guyon itu termasuk milhul kalam. Nek perobrolan gak ada guraunya itu sepo kata orang Jawa ya tawar dingin ya gimana kabar baik lagi apa lagi duduk mau cari apa cari teman dia cuma menjawab sebagaimana pertanyaan gak ada senyum gak ada apa memasang muka dingin matanya pun dingin melihat sana melihat sini ya obrolannya jadi kaku semua, canggung. Akhirnya apa? diem diaman Padahal rame banyak orang, ya, tapi kok sepi. Kenapa? Dingin, ya, Gak hangat. Dengan adanya gurauan, candaan itu bisa meramaikan suasana, bisa mengalir, enak, ya, Gak terlalu tegang. Nek terlalu tegang nanti darah tinggi. Keluar dari majelis semuanya tensi pada tinggi semua darahnya. Ya, meneng menengan kabeh. Kalau ada gurauannya enak. Tapi ingat kata beliau jangan terlalu dalam. Ya. Fa inna kasratal mizah tudhibu bil ihtiram. Karena terkadang orang itu kalau terlalu banyak guyon, orang lain itu memandang rendah dia. Ya, ini orang terlalu banyak guyon, ya. Over guyonnya itu itu menurunkan muruah dami bawahnya. Iki wong ki diajak ngomong diajak serius tidak ada obrolan kecuali ketawa ketiwi ini orang ini gak bisa diajak serius akhirnya apa muruah kita jatuh muruah kita jatuh orang tidak akan menghormati kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya ketika obrolan itu serius kita serius kalau obrolan itu butuh sedikit candaan kita bercanda sekedarnya ya sekedar untuk menghangatkan suasana para ulama kita kalau bercanda ya mereka bercanda Ya, tapi nggak sampai kemudian menjatuhkan murah mereka sesuai dengan kadarnya. Barakallahu Warubbama awgharat suduru ba'din nasi alaik. Dan terkadang kebanyakan guyon itu membuat orang-orang lain itu ngelus-ngelus dada. Ya. Ini wong guyon ini. Enggak di sini, enggak di sana guyon tau ini iki lagi seru guyon Ini orang lagi serius guyon wae. Akhirnya yang asalnya garamnya itu enak jadi kasinen, ya. Harusnya itu enak hangat jadi terlalu panas. Ini orang serius kok nanggapi kok ketawa ketiwi, jadinya emosi malah bukannya malah suasananya enak. Jadi kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya bunaila tujalis minan nas illa ahlal muru'ah wasyaraf wal iffah wal kamal. Wahai putraku, Janganlah engkau bermajelis kecuali dengan orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ya, ini kalau kita bermajelis, hendaknya kita bermajelis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena yang namanya majelis itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam merubah karakter seseorang. Ya seringnya mujalasah, seringnya bermajelis dengan seseorang, itu bisa sedikit banyak merubah karakter orang tersebut. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan permisalan teman yang baik dan teman yang jelek dengan lafaz jalis, masalul jalis, ya, permisalan teman duduk. Ya. Beliau tidak mengatakan masalul sahib, permisalan teman tidak, tapi masalul jalis, permisalan teman duduk. Yakni menunjukkan apa? Dia sering ngobrol sama dia, di mana-mana ya sama dia, duduk juga sama dia, ngobrol sama dia. Ya. Kalau orang itu sudah dikatakan jalis, berarti sangat dekat. Karena dia bisa duduk, bisa ngobrol, bisa pertukar pikiran, bisa sharing, itu menunjukkan kedekatan. Ya. Katanya beliau termasuk adab ketika kita bermajelis, cari orang-orang yang genah orang-orang yang soleh. Jangan bermajlis dengan orang-orang yang gak baik. Itu bisa merubah karakternya kita. Bisa merubah keadaan kita. Wa iyyaka wa mukhalatatas sufaha wa mujalasatahum dan hati-hati jangan kalian bermajlis dengan orang-orang yang sedih. Ini orang-orang yang bodoh yang tidak ngerti agama, orang-orang yang toleh, Orang-orang yang rusak, ya, jangan bermajlis dengan mereka, berbahaya. Bisa menular penyakitnya mereka ini. majalis al ghibah wan namimah juhdak. Dan hendaknya engkau sekuat tenaga menghindari majelis ghibah dan adu domba. Ya. Yang namanya ghibah kalau kita perhatikan ya ikhwah, itu rata-rata menjadi bumbunya obrolan. Nek gak ngomongi orang ki nih gak wena, Ya. Mesti muncul fulan, mesti muncul alan. Nama-nama orang, ya ini nama-nama rawi sih gak apa-apa, gak masalah, faedah. Ini nama-nama orang dibahas di majelis digojang ganjing di majelis. Hati-hati kata beliau, hindari majelis yang seperti ini. Gak bagus, ya. Dan jangan kita bermajelis untuk tujuan namimah, mengadu domba, Dew, kamu tahu tidak si Fulan itu? Oh si Fulan itu demikian demikian disebutkan. Ya. Nanti ketika majelis sama si Fulan, lain lagi obrolannya. Tujuannya apa? Ngadu domba. Ini gak bagus, gak baik. Ya. Sampai dikatakan oleh para ulama, madorotnya namimah, madorotnya adu domba itu lebih besar daripada madorotnya tukang sihir. Ya. Tukang sihir itu, yang disihir orang yang di sekitarnya saja. Ya. Sementara namimah, kalau sudah tersebar adu dombanya, fitnahnya sampai ujung dunia. Ya, sampai ujung dunia. Bisa merusak, berbahaya. Wala tujalis ahadan minal fusak wal fujar. Kamu jangan bermajelis dengan orang fasik dan orang jahat. Ini orang surbut dukhon, ya, ngerokok, minum-minum mabuk-mabuk, ya, mengkonsumsi obat-obat terlarang, Jangan kita bermajlis dengan mereka. Bahaya. Baru duduk wis ditawari. Monggo satu dua seler enggak bobo, Ya, seruput titik-titik enggak bobo, apa Wih, enggak boleh ini haram, haram titik-titik. Wah, enggak apa lah. Ya. Malah kita terpengaruh sama mereka. Jangan, jangan bermajlis dengan mereka. Kecuali dalam rangka untuk berdakwah dan tidak menimbulkan maksud saja. Datang dakwah, tidak boleh. Ini minuman haram, ini makanan haram, ini obrolan haram, wailah akhir berdakwah kepada mereka. Kalau memang bisa seperti itu tidak masalah. Tapi kalau nimbrung di situ, ya tidak ada tujuan dakwah, nah ini berbahaya. Kita bisa tertular dengan kejahatan mereka. Wa iyyaka wa ahli al khubthi ad-dasa'is wan nifaq. Dan hati-hati Janganlah kita bermajelis dengan orang-orang yang jelek dan orang-orang yang memiliki makar terhadap Islam. Fainal akhlaq sayyi'ah tasri fil julasa kama tasri naru fil hatab. Dikarenakan akhlak yang jelek itu sangat berpengaruh pada orang-orang yang bermajelis layaknya seperti api yang membakar kayu. Kayu yang kering, ya tidak usah dikasih apa bahan-bahan yang lain. Kayu saja yang kering kita bakar. Bagaimana api itu cepat untuk melahap kayu tersebut. Demikian pula kalau kita bermajelis dengan orang-orang yang jelek, pengaruhnya itu sangat cepat. Pengaruhnya sangat cepat. Sekali majelis itu bisa merubah akhlaknya kita, bisa merubah agama kita, bisa merubah gaya pikiran kita. Apalagi kalau yang kita datangi ini orang-orang yang memiliki pengaruh. Obrolannya itu malih, manis. Ini us ngomong kayak sihir. Orang itu kayak dihipnotis. Kalau dia sudah angkat suara, yang lainnya terdiam dan kemudian terperangah dan terpana dengan obrolan dia. Ini berbahaya. Sekali majelis bahaya. Keluar dari majelis itu bisa berbahaya. Ya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sebagian orang-orang khawarij ya sampai mereka apa namanya promosi saking rusaknya pemikiran mereka dan saking berbahayanya pemikiran mereka katanya mereka datangkan kepada saya satu orang ya tak ajak bicara satu dua tiga jam dia langsung jadi pengantin kata dia pengantin maksudnya pengantin beda dari di surga nanti langsung bisa bom bunuh diri ya satu, dua, tiga jam saja. Bayangkan. Itu bisa merubah kehidupan dia. Bisa merubah akhlaknya dia. Bisa merubah agamanya dia. Waliyahzubillah. Ya. Disebutkan dulu di masa-masa futuhat. Di masa-masa penyebaran dakwah Islam. Ya. Suatu saat kaum muslimin mereka menyerang benteng salah satu benteng Romawi. Ya. Ternyata di balik di balik benteng itu ada seorang anak raja yang terkenal kecantikannya. Tiba-tiba anak raja ini nongol di atas benteng melihat siapa yang menyerang dia ini. Ternyata salah satu dari pasukan muslim tadi terfitnah dengan wanita ini. Panah pertama dari Shelton kena sama dia, langsung terpikat. Langsung diajak untuk menikah. Perempuan tadi mengambil kesempatan, saya mau menikah dengan satu syarat, tinggalkan barisanmu, tinggalkan agamamu. Langsung ditinggalkan, padahal dia seorang hafid. Setelah menikah, ketika dijumpai oleh teman-temannya, la ya min hafdihi illa ayah. Hilang tapi hafalin, cuma satu ayat tok yang tersisa. Bayangkan, yang namanya pergaulan, apalagi bermajlis dengan istri yang menjadi pendamping hidup, nih gak bener, gak bener kape, gak beres rusak semuanya. Teman juga demikian. Sangat berbahaya. Makanya para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian dituliskan oleh para ulama, mereka menjelaskan tentang bahayanya bermajlis dengan ahlul ahwa'i iwal bidah. Karena yang satu ini sangat berpengaruh. Sekali majelis bisa hilang semua. Hancur akidah kita. Hancur agama kita. Pondasi akhlak kita bisa runtuh dengan sekali majlis dengan orang-orang yang rusak. Maka hati-hati, jangan sampai kita bermajlis dengan dengan mereka. Intah selesai dari sini pelajaran yang kelima tentang adab dalam bermajlis. Yang intinya karena fidina azakumullah, ketika kita bermajlis hendaknya kita melihat diri kita. Apakah kita layak untuk menimbrung atau bergabung di majlis tersebut ataukah tidak. Kalau seandainya kita layak, maka hendaknya kita mengedepankan adab ketika bermajelis, ketika berbicara, ketika bercanda, ketika tertawa atau misalnya memperhatikan adab. Kalau seandainya kita melihat diri kita kurang layak, kurang pas untuk bermajelis, karena melihat orang-orang yang duduk di situ adalah orang-orang yang mungkin tidak sepadan dengan kita secara ilmu dan usianya, Orang-orang yang sudah sepuh, kita mungkin masih muda, rasanya kurang pas, maka jangan kemudian kita memaksakan diri untuk bermajlis dengan dengan mereka. Utamakan adab, utamakan sopan santun. Dan yang paling penting dalam adab ketika bermajlis adalah jauhi majlis-majlis yang jelek. Jauhi majlis-majlis yang jelek. Baik memang yang majlis yang bermajlis itu memang orang-orang jelek, atau yang bermajlis itu orang-orang baik, tapi kemudian muncul kejelekan pada majlis itu, hendaknya kita bisa meredam kejelekan tersebut. Mungkin majlis sama teman-teman sendiri, sama ikhwan-ikhwan sendiri, cuma obrolannya kurang sehat. Ada unsur ribahnya, ada unsur namimahnya, atau ada obrolan yang kurang bagus. Jangan kemudian kita diam, terbawa dengan majlis. Jangan. Kita hentikan termasuk bentuk ingkar al-mungkar. Kita hentikan kejelekan tadi. Kita ganti topik yang yang lebih baik. Atau mungkin yang majelis ini memang orang-orang jelek, maka jangan kemudian kita bermajelis dengan dengan mereka. Kemudian